Di antara mereka adalah nah, metode dakwah al-ikhwan al-muslimun firqah al-ikhwanul muslimin firqah al-ikhwanil muslimin adalah salah satu firqah di zaman ini yang akidah dan dakwahnya menyelisihi akidah ahli sunnah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafa rasyidin dan para sahabatnya serta ulama salaf yang mengikuti jejak mereka al muslimin dalam pergerakannya tidak mementingkan dakwah tauhid baik kepada anggotanya apalagi kepada selain anggotanya tidak ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk menjadikan anggotanya benar-benar mengerti tentang tauhid al-uluhiyah sehingga terjauhkan dari berbagai bentuk amal kesyirikan dalam keyakinannya, dalam doa-doanya ataupun amalan lainnya apalagi kepada selain anggotanya. Baik itu tentang tauhid uluhiyah agar tidak berdoa kepada selain Allah, tidak menggunakan wasilah-wasilah ketika berdoa, beristianah, bernazar, menyembelih kurban dan yang lainnya Apalagi terkait dengan tauhidul asma was sifat. Sama sekali tidak ada dalam dakwah mereka upaya serius dan sungguh-sungguh memahamkan tauhid al-asma was sifat. Yang itu adalah dakwah para nabi, dakwah Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan sebaliknya yang kita dapati dari beberapa tokoh al muslimin atau yang berpaham dan sejalan dengan paham mereka kecenderungan meremehkan dakwah tauhid. Menganggap ringan, menganggap kecil dakwah tauhid, akidah tauhid sebagai permisalan adalah statement yang diucapkan oleh salah satu tokoh mereka terkhusus kalau di Sulawesi ini tokoh kelompok al wahda Al-Islamiyah yaitu Salman Al-Audah dalam kitabnya Hakadha Ilmul Anbiya dalam kitabnya yang berjudul Hakada Ilmu al Ambia, di kitab ini penulis tersebut yaitu Salman Al-Auda yang banyak dipuja oleh orang-orang wahdah mengatakan tentang akidah tauhid bihaitu tastati'u an tashraha li ayyi insanin aqidat tauhid fi ashr daqa'iq au nahwiha fayantaliqu wa qad fahimaha wa wa'aha bi kulli suhulah kata Salman al-Auda bagi Anda sangat mudah sangat mudah bagi Anda untuk menjelaskan kepada siapapun dari manusia ini tentang akidah tauhid dalam 10 menit cukup. Dalam keadaan orang tersebut sudah bisa memahami, mengerti makna dan maksud tauhid dengan sangat mudah. 10 menit. Sementara Rasulullah saw menjelaskan kepada umat yang notabene mereka adalah orang-orang yang berbahasa dengan bahasa Al-Qur'an dalam 23 tahun. Dalam pandangan tokoh berpaham Ikhwanul Muslimin ini cukup 10 menit. Subhanallah. Ya subhanallah. Nabi Nuh alaihissalam menyeru umatnya untuk bertauhid melarang mereka untuk berbuat kesyirikan dalam 950 tahun. Dalam pandangan tokoh ikhwan Muslimin ini tadi cukup 10 menit. Ini betul-betul peremehan. Qala ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Kata Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Allah, wahai Rabbku. Aku telah berdakwah kepada kaumku menyeru mereka untuk bertauhid. Di waktu siang dan malam. Tiap hari. Nabi Nuh alaihissalam. Begitu pula Nabi Allah Musa. Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Isa. Hud, Saleh, Idris dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pandangan tokoh ikhwan muslimin pujaan kelompok wahda ini cukup 10 menit. Ya subhanallah. Ucapan ini ada kemungkinan disebabkan karena kebodohan, kejahilan dia tentang apa itu tauhid, bagaimana rinciannya, yang dirinci oleh Allah, dirinci oleh Rasulnya, atau bukan karena kebodohan, tapi karena hawa nafsu. Sudah paham dia bahwa akidah tauhid, terkhusus Dr. Salman Al-Auda, yang hidup di negeri tauhid, Negeri di sana diseriuskan, disungguh-sungguh, diperhatikan eh, dengan serius dan sungguh-sungguh dakwah tauhid. Ternyata dia mengucapkan seperti ini. Dia tahu ulama kita menulis karya demi karya tentang tauhid, tentang akidah yang itu adalah bagian dari tauhid. Berbagai karya. Nggak cukup waktu untuk menyebutkannya. Satu karya saja tidak cukup waktu sebulan kita membacanya setiap hari dari pagi hingga petang. Sebulan kita baca satu kitab nggak cukup. Barat Allah fikum. Bagaimana dengan sehari apalagi sepuluh menit? Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Kalau mau jujur Al-Ikhwanul Muslimin, kita ambil saja toko-toko terasnya. Kita buktikan apakah cukup 10 hari atau 10 bulan untuk mereka belajar tauhid dan mengerti, faham dengan sebenar-benarnya. Kita ambil tokoh terbesarnya yaitu Hasanul Banna. Hasanul Banna pendiri al ikhwan Muslimun dalam lebih dari 10 tahun tidak mengerti tauhid dengan sebenar-benarnya. Di antara bukti bahwa dia tidak mengerti tauhid, ucapannya bahwa para ulama Syiah telah mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan Islam. Ini ucapan seperti ini muncul dari seorang yang mengerti tauhid. Di antara karya Syiah adalah kitab Usulul Kafi dan juga Furu'ul Kafi atau kitab Faslul Khitab fi Isbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Kitab-kitab ini, tiga judul kitab yang saya sebutkan, berisi berbagai kesyirikan-kesyirikan, kepukuran-kepukuran. Di antara isi beberapa kitab yang saya sebutkan tadi, meyakini bahwasanya imam-imam syiah ikut peran berperan serta mengatur alam semesta. Subhanallah. Bahwasanya imam-imam Syiah itu tidaklah mati kecuali dengan kehendak mereka kapan mau mati. Sementara Allah mengatakan Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa Al-maut jika telah datang ketentuan waktunya tidaklah mereka mampu untuk mempercepatnya atau menundanya. Dalam keyakinan Syiah, para imam Syiah yang 12 tidaklah mati kecuali dengan kehendak mereka. Khawanifiddin, ini adalah kekufuran-kekufuran yang bertentangan dengan akidah tauhid sementara Hasanul Banna memuji tokoh-tokoh Syiah dan karya-karyanya sebagai karya ilmiah. Kalau Hasanul Banna mengerti tentang akidah tauhid, tidak akan dia melakukan sebuah amalan bid'ah setiap hari Kamis malam Jumat berangkat dengan jalan kaki dengan perjalanan yang jauh ke kuburan atau salah satu kuburan yang disebut dengan kuburan Siti Zainab. Di sana dia membaca doa-doa yang sebagian doa itu berisi tawassul, berisi beberapa aroma-aroma kesyirikan. Ini Hasanul Banna. Tidak mengerti tentang tauhid. Bukan hanya 10 menit atau 10 hari, 10 bulan, 10 tahun lebih nggak ngerti. Mustafa As-Sibai pimpinan al Muslimin di negeri Syria ketika para pemuda kelompok al Muslimin di Syria pada waktu itu dikeluhkan oleh seorang tokoh syiah. Bahwa pemuda ikhwanul muslimin tidak mau mendukung kegerakan syiah atau menghadiri majlis-majlis kajian syiah. Maka Mustafa As-Sibai sebagai pimpinan umum ikhwanul muslimin di Syria mengumpulkan para pemuda Ikhwanul Muslimin di hadapan tokoh Syiah tersebut berceramah menasehatin para pemuda kelompok tersebut dengan mengatakan barang siapa yang ingin menjadi seorang ikhwani yang hakiki yakni anggota kelompok Ikhwanul Muslimin yang hakiki Hendaknya dia berakidah dengan akidah Syiah Ja'fariyah. Subhanallah. Belum lagi tokoh-tokoh ikhwan muslimin yang lainnya. Ini tokohnya, belum pengikutnya. Dakwah al ikhwan muslimin benar-benar bukanlah dakwah yang mementingkan at-tauhid dan tahzir peringatan dari kesyirikan. Sebagian dari kelompok lehwan Muslimin yang kemudian terpecah menjadi berbagai kelompok hanya mementingkan dakwah dalam uh, mementingkan dakwah menyeru umat untuk menentang penguasa, mengkafirkan penguasa, memberontak kepada pemerintah. Sudah nggak lagi bicara tentang tauhid. Sudah. Termasuk karya Salman al-Auda yang salah satunya tadi saya sebutkan itu. Sangat meremehkan dakwah tauhid. lebih serius berbicara tentang pemerintah-pemerintah muslimin yang dinilai sebagai pemerintah yang zalim yang tidak berhak memimpin dan harus digulingkan. Begitu para pemuda dididik oleh ikhwanul muslimin dengan berbagai kelompoknya. Tidak ada keseriusan berbicara mendidik anggotanya dengan tauhid. Bahkan mereka menganggap dan berkeyakinan bahwa dakwah tauhid adalah dakwah pemecah belah umat. Ya, Memang dakwah tauhid adalah dakwah pemecah belah umat antara umat yang senang beribadah, bertauhid, berdoa kepada Allah dengan umat yang suka dan senang berbuat kesyirikan. Harus dipecah belah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu di Mekah adem ayem, di Mekah dulu tentram, begitu kata Quraisy. Begitu Muhammad memulai dakwahnya terpecah belah. Memang Islam dan Al-Quran itu sebagai furqon. Sebagai pembeda, pemisah. Antara tauhid dengan syirik. Antara sunnah dengan bid'ah. Antara hak dan batil. Hasanul Banna. Dalam akidah asma wa sifat dia. Keyakinan dia tentang asma wa sifat adalah akidah al-mufawwidah. Kelompok Al-Mufawwidah ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah syarrul firaq, termasuk kelompok yang paling jelek, paling jahat, paling berbahaya dalam permasalahan asma wa sifat. Menampakkan kesan baik tetapi di sana tersembunyi hal yang paling berbahaya. Apa kata Al-Mufawwidah? Ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah, sifat istiwa di atas arsy? sifat rahmah, sifat ilmu, sifat barakallahu fikum turun di sepertiga malam terakhir ke bumi ini. Dan berbagai sifat-sifat Allah yang lainnya, kata Hasan al-Banna, kita menyerahkan makna-makna dari sifat-sifat ini kepada Allah dan mengatakan tidak tahu maknanya. Allah yang tahu. Sementara Allah dan Rasulnya serta para sahabat dan ulama salaf mengajarkan kepada kita bahwa di antara tauhid asma wa sifat adalah meyakini makna-makna yang dikandung oleh sifat-sifat tersebut sebagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan. Bukan dikatakan gak tahu maknanya. Apa maknanya sifat istiwa? Wallahu alam. Allah saja yang tahu ini adalah akidah mufawwidah yang sangat berbahaya. Hasanul Banna ini akidahnya. Sebagaimana dengan tegas dia mengucapkan hal ini. Berarti dia belum mengerti tauhid. Dia sudah berpuluh-puluh tahun berdakwah. Bagaimana Salman Al-Auda hanya mengatakan cukup sepuluh menit. Ya subhanallah. Buku ini sudah diterjemahkan dan disebarkan oleh pengikut Salman al-Audah di pelosok Nusantara. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Maka dakwah sunnah di antara prinsip utama dan metodenya adalah mementingkan dakwah tauhid, pendidikan tauhid kepada umat ini. Di sisi lain dari kelompok Alekhwanul Muslimin, kalau tadi isinya hanya mendidik anggotanya untuk mengkritisi waliul amr, pemerintah. Yang sampai ujung-ujungnya bahwa pemerintah ini adalah pemerintah yang kafir. Mesti kita memberontak. Kita tidak boleh taat kepadanya. Dididik anggotanya untuk ini. Di sisi lain, ada kelompok ikhwanul muslimin yang hanya mendidik anggotanya untuk berpolitik. Menyibukkan anggota dan umat dengan politik. Tidak lagi berbicara tentang tauhid. Karena kelompok ikhwanul muslimin sepeninggal Hasanul Banna terpecah menjadi dua kelompok, dua sisi dakwah mereka. Yang sebenarnya dua sisi ini sudah ada sejak masa Hasanul Banna. Tapi terwujud dalam bentuk kelompok tersendiri-sendiri saling bertentangan ketika pemimpin utamanya telah meninggal. Apa yang saya maksud? Ikhwanul Muslimin sejak masa Hasanul Banna menjalankan dakwahnya di atas dua sisi dakwah. Yang pertama adalah sisi politik yang kedua sisi Dewan Komando Militer. Yang ingin saya bicarakan yang pertama. Sayap politik pergerakan Ikhwanul Muslimin membentuk partai politik yang mereka namakan dengan Partai Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Sudah lama, lebih dari 50 tahun yang lalu. Nah, barakallahu fikum. Partai Al-Ikhwanul Muslimin dalam perjalanannya merekrut semua pihak. Yang sufi, yang syiah. Jadi anggotanya. Kalau ada yang mau berbicara tentang tauhid, ha, jangan. Ini akan berbahaya terhadap keutuhan kepentingan politik kita. Bahkan wahai ikhwan, wanifiddin azani Allah wa iyyakum dalam partai Al-Ikhwan Muslimin pimpinan Hasanul Banna di antara pejabat terasnya tiga di antara pejabat terasnya adalah orang-orang beragama Kristen. Loh dari mana kita tahu? Dari karya mereka dengan bangga. Beberapa penulis-penulis Ikhwanul Muslimin menyebutkan ini. Sebagai kebanggaan. Sebagai partai yang terbuka. Partai yang tidak eksklusif. Partai yang memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berpartisipasi Tiga pejabat teras kelompok ikhwan muslimin pimpinan Hasanul Banna beragama Kristen. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma qad badatil baghdha'u min afwahihim tukhfi suduruhum Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan penolong-penolong kalian, teman-teman kalian yang berfungsi sebagai penolong kalian dari selain kaum mukminin, dari orang-orang kafir. Jangan kata Allah. Jangan kalian menjadikan penolong-penolong kalian dari selain kaum mukminin dari kalangan orang-orang kufar kata Allah. Karena mereka itu mengharapkan kekufuran kalian. Mereka sangat benci kepada kalian. Telah nampak kebencian-kebencian mereka kepada kalian melalui lisan ucapan mereka. Dan kebencian mereka yang tersembunyi dalam hati-hati mereka jauh lebih besar dari yang nampak. Dilarang kita menjadikan bitana teman penolong dalam dakwah, dalam membina umat dari kalangan kaum kufar. Sementara ikhwanul muslimin sanggup dan siap menjadikan kaum kafir, Kristen, Nasoro sebagai penolong-penolong mereka. Ini bukan hanya dulu Sampai sekarang ini. Partai Al-Ikhwanul Muslimin yang sekarang pimpinan Muhammad Mursi yang berhasil menggulingkan penguasa sebelumnya ketika dalam pemilu Partai Al-Ikhwan Muslimin dia sebagai presiden kelompok partai atau Partai Al-Ikhwan Muslimin wakil presiden Partai Al-Ikhwan Muslimin adalah seorang Kristen. Ini sekarang. Ya subhanallah. Ternyata yang semisal ini juga sama terjadi di negeri-negeri lainnya. Di Sudan. Partai Al-Ikhwanul Muslimin. Ketika berhasil menang dalam pemilu. Apakah kemudian menerapkan syariat Islam. Menegakkan tauhid. Memberantas kesyirikan. Jawabannya tidak. Bahkan Dr. Hasan At-Turabi. Pimpinan Partai Ikhwanul Muslimin di Sudan rela dan mendukung pembangunan salib bahkan terhitung salib terbesar pada waktu itu di negeri Sudan. Ya subhanallah. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Al-ikhwanul muslimin sama sekali tidak mementingkan dakwah tauhid sehingga metode dakwah mereka adalah metode dakwah bid'ah. Antum lihat Ikhwanul Muslimin di Indonesia dengan partainya. Dulu partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia yang menjanjikan kesejahteraan dan yang lainnya, ya, keadilan dan kesejahteraan, paham ya? Awal berdirinya katanya berdasarkan Islam. Asas kami adalah asas Islam. Berjalan waktu nampaknya kepentingan politik mereka kurang mendukung kalau berasaskan Islam. Kalau partai ini hanya untuk muslimin, akhirnya mereka mendeklarasikan partai mereka sebagai partai yang terbuka untuk seluruh agama. Maka dari itu di beberapa daerah antum akan mendapati caleg dari partai ini ada yang Kristen, bahkan di Bali hampir-hampir terjadi. Caleg dari partai ini seorang pendeta Hindu. Subhanallah. Ya ikhwan, begitulah dakwah ketika didirikan di atas kepentingan politik. Tidak mengikuti bimbingan sunnah. Tidak mengikuti bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Meremehkan tauhid. Menganggap kecil perkara syirik Berbeda dengan dakwah ahli sunnah. Dakwah yang berjalan di atas tauhid mengingatkan umat untuk bertauhid kepada Allah dalam seluruh peribadatannya dan meninggalkan kesyirikan dalam akidah dan amaliah mereka. Ikhwani fid din ya Allah wa iyakum. Maka kita telah mengetahui metode dan prinsip dakwah ahli sunnah yang pertama yaitu berdakwah kepada tauhid dan mentahdir dari kesyirikan. Antum lihat berbagai kelompok yang lainnya. Hizbut Tahrir misalkan. Adakah dalam dakwah mereka mementingkan tauhid? Sama sekali tidak. Baik yang di lapangan maupun dalam karya-karya. Pimpinan mereka yang paling utama adalah Taqiyuddin An-Nabhani. Tidak ada satupun karyanya yang menjelaskan tentang tauhid secara detail dan rinci mendidik anggotanya untuk mengenal posisi dan kedudukan tauhid. Tidak ada satupun karyanya yang berbicara tentang bahaya kesyirikan dan agar umat meninggalkan menjauhi kesyirikan. Isinya apa? Kritikan dan kritikan kepada waliul amr. Secara terbuka dan provokatif. Melalui ceramah-ceramahnya, melalui orasi-orasinya, ataupun melalui tulisan-tulisannya. Bahkan Hizbut Tahrir dalam prinsip pokok dakwah tersebut, dakwah mereka, mereka meyakini dan mendoktrinkan kepada anggotanya bahwa pemerintah-pemerintah yang ada ini bukanlah pemerintah muslim. Pemerintah-pemerintah yang ada ini adalah pemerintah kafir. Jangan lagi bercerita tentang tauhid. Itu urusan nomor kesekian. Lah kalau seperti ini dakwah mereka yang katanya ingin mendirikan khilafah. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau khilafah itu berhasil mereka rebut? Apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan mendidik rakyatnya dengan didikan tauhid sebagaimana Rasulullah mendidik mereka dengan didikan tauhid? Melarang rakyatnya untuk berbuat kesyirikan sebagaimana Rasulullah melarang rakyatnya dan sahabatnya untuk mendekat kepada kesyirikan. Jawabannya tentu tidak mungkin. Nah. Ikhwani din azan ya Allah wa iyyakum terkait dengan Hasanul Banna tidak malu-malu di hadapan umat dia berbicara dengan tegas diabadikan dalam beberapa karya-karya tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin bahwa Hasanul Banna mengatakan saya bacakan teks pernyataan Hasanul Banna dia mengatakan inna khusumatana ma'al yahud laysat khusumatan diniyah. Wa rabbuna ya'muruna bi musafatihim wa mahabbatihim. Sesungguhnya permusuhan kita dengan Yahudi itu bukan permusuhan agama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berteman dan berbuat baik mencintai mereka. Subhanallah. Ini setingkat Hasanul Banna. Salah satu dari berbagai bukti yang menunjukkan bahwa dia tidak mengerti akidatul tauhid. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna ashaddan nasi adawatan Lilladzina amanul yahud. Sesungguhnya manusia yang paling besar permusuhannya kepada orang lain beriman adalah Yahudi. Walan Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah riba kaum Yahudi dan Nasara terhadap kalian wahai kaum mukminin sampai kalian mengikuti jejak agama mereka, keluar dari Islam, keluar dari tauhid, Dikatakan oleh Hasanul Banna permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Ini sebagai bukti bahwa kelompok Al-Ikhwanul Muslimin sebagaimana juga kelompok tabligh bukanlah kelompok yang mementingkan dakwah tauhid. Dakwah mereka adalah dakwah bid'ah yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan memasuki prinsip dakwah atau metode dakwah ahli sunnah yang kedua. Prinsip dakwah ahli sunnah yang kedua adalah mendidik umat untuk mementingkan ilmu tentang agamanya untuk belajar agama, belajar Al-Quran, bagaimana memahami maksud-maksud, tujuan dan tafsir, serta hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran. Mendidik umat di dalam dakwahnya untuk mengerti tentang sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul, terkait dengan seluruh urusan agama. Terkait dengan akidahnya dipelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Terkait dengan keimanannya, terkait dengan cara ibadahnya, terkait dengan akhlaknya, terkait dengan muamalahnya, jual belinya, sewa menyewanya, bertetangganya, bermasyarakatnya. Semuanya diperintahkan atau dihimbau, dididik oleh ahli sunnah dalam prinsip dakwahnya untuk belajar dan berilmu. Demikian ulama sejak lama menasihati umat selalu berilmu, belajar, belajar, belajar. Disampaikan berbagai dalil Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang fadail, keutamaan-keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Disampaikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang celaan terhadap orang-orang yang jahil, yang tidak berilmu. Dan haramnya seorang beribadah, berucap, berakidah tanpa ilmu. Terlalu banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang permasalahan ini. Begitu dakwah ahli sunnah. Menginginkan umat ini untuk berilmu. Kenapa? Alasan pertama, karena demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya agar mereka berilmu. Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Fardu ain berarti tidak bisa diwakilkan. Bagaimana seorang mengerti tentang tauhid, bahaya syirik, Bagaimana seorang mengerti tentang sunnah dan bahaya bid'ah. Bagaimana seorang muslim mengenal yang halal dan yang haram. Dalam agamanya. Demikian. Ahli sunnah. Sehingga dari ujung bumi belahan barat hingga timur, utara hingga selatan. Dakwah ahli sunnah selalu dipenuhi dengan majlis-majlis ilmu. Belajar tafsir, belajar akidah, tafsir Ibnu Katsir, sebentar tafsir Tabari, belajar kitab tauhid, belajar barakallahu fikum tentang asma Allah dan sifat-sifatnya, belajar tentang hukum jual beli, belajar tentang tata cara ibadah, belajar tentang hukum bertetangga, berumah tangga. Itu ciri-ciri khas ahli sunnah. Belajar dan belajar. agar umat ini berilmu. Di waktu yang sama ahli sunnah melarang umat untuk beragama dengan cara taklid dan asobiyah. Dididik umat untuk tidak bertaklid. Untuk tidak berasobiyah. Dijelaskan dalil-dalil yang melarang dan mencela sikap asobiyah, fanatik buta, kepada tokoh, kepada kelompok, kepada adat istiadat dan yang lainnya. Dilarang dan dilarang. Belajar dan belajar. Setiap ucapan yang akan kita ucapkan terkait agama ini, kita harus tahu dasar dalilnya. Ditanamkan oleh hadis sunnah firman Allah, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuad Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti atau mengambil sikap berucap sesuatu yang engkau tidak punya dasar ilmunya. Tidak ada dasar dalilnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan kolbu ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan Dalil-dalil yang mencela taklid ditanamkan kepada umat. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabarra ittabarra alladziina tubi'u min alladziina tabau wa ra'aw al'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Qala الذين tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minkum kama tabarra'u minna. Di hari kiamat nanti antara pengikut dan para pemimpinnya, antara anggota dengan para tokohnya akan berdebat saling menyalahkan di hadapan Allah di hari kiamat. Maka kata Allah dalam ayat tadi, para pengikut di hari kiamat berlepas diri dari para tokohnya, dari para pemimpinnya, dari para panutannya dengan mengatakan, kalau seandainya kami diberi kesempatan kembali ke dunia. Niscaya kami akan berlepas diri dari kalian dan ajakan-ajakan dakwah-dakwah kalian itu. Berlepas diri, tetapi di hari itu tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Perdebatan tidak lagi bermanfaat. Saling menuduh Allah mengatakan la takhtasimu. Jangan kalian berselisih di hadapanku jangan. Sudah aku terangkan kepada kalian dalil-dalil hujah-hujah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang perdebatan antara pengikut dan para tokohnya di dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan wa yauma ya'adhdhu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Di hari di mana orang-orang yang zalim ketika di dunia, zalim dengan kemaksiatan, zalim dengan kebodohannya, zalim dengan berbagai pelanggarannya, dengan kesyirikannya, dengan kebidaannya, dengan kemaksiatannya di hari kiamat nanti mereka menyesal seraya berkata kalau seandainya aku menjadikan Rasul sebagai panutan menjadikan toriko dan prinsip Rasul sebagai prinsip yang kami panuti menyesal ketika di dunia taklim, ketika di dunia tidak belajar ketika di dunia tidak berilmu membebek mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, menutup telinganya dari dalil-dalil syar'i. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Subhanallah. Di hari kiamat dia mengatakan, seandainya aku dulu di dunia tidak mengikuti doktrin-doktrin si fulan, Sungguh dia telah menyesatkan aku. Menjadikan aku lalai. Setelah datangnya dalil-dalil dan hujah-hujah kepadaku. Tidak bermanfaat. Penyesalan dan tuduhan-tuduhan saling menyalahkan di hadapan Allah. Karena memang Islam adalah agama yang ilmiah. Maka ahli sunnah mendidik umat dengan didikan ilmiah bukan didikan taklid bukan didikan asabiah ikhwani fid din azan wa iyakum <clears throat> poin kedua ini Insya Allah kita akan melanjutkannya selepas solat maghrib باذن الله Eh, sekarang waktu antum untuk beristirahat manfaatkan waktu setelah makan siang ini untuk istirahat agar nanti sore segar dan nanti maghrib kalau ada pertanyaan bisa menjawab. Nah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala Muhammad <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.